muta'akhilin diketahui selalu saja <clears throat> sebentar dia mengaku bertobat sebentar mengaku dia menjadi baik Kemudian muncul fitnah yang baru, muncul subhat yang lain lagi. Dia ikut dan terbawa fitnah tersebut. Sebentar fitnah itu lewat, dia merasa menyesal, bertobat, berbenah diri. nggak akan lama kemudian muncul fitnah yang lain lagi dan dia hanyut lagi dalam fitnah-fitnah tersebut. Seperti yang para ulama sebutkan tentang syidus Ibn Ribi'i dan dalam sejarah dalam kisah yang terdahulu orang-orang yang mendahului kita ibro banyak pelajaran banyak ibro bagi orang yang mau ambil pelajaran karena seperti dikatakan Az-Zaid, man orang yang selamat itu orang yang bahagia itu yang mau ambil pelajaran dari orang lain Syidus Ibn Rib'i Para ulama katakan di masa sujah wanita yang mengaku dirinya nabi masa dulu. Sidr Ibn Rib'i termasuk tukang azannya dan mengimani yakin dengan pengakuan sujah mengakui dia sebagai nabi wanita ini. Setelah masa suja berhenti, selesai fitnahnya, Sibes Ibn Ribi menyesal, tobat kepada Allah. Nah, walhamdulillah, kabar gembira kita terima, kita sebarkan begini. Nah, bahasa-bahasanya mukhadilin Nah, tobat dia nggak seberapa lama muncul fitnah khawarij yang menentang dan berkudeta melawan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Sibat ibn Rib'i asik dengan fitnahnya para khawarij ini ikut nimbrung masuk bersama gerakan khawarij termasuk yang memerangi Utsman ikut terseret fitnah Khawarij yang melawan Utsman Gak seberapa lama setelah Utsman terbunuh radhiyallahu taala anhu dan terjadi apa yang terjadi Sidut mengaku salah sidut ibn Rif'i bertobat tobatnya ya untuk yang ketiga kalinya menyesal dia bertobat kepada Allah nah kabar gembira lagi Gak berapa lama lagi muncul fitnah Khawarij. Ketika Ali radhiyallahu taala anhu jadi khalifah, kembali mereka bergerak memprovokasi awam dan juhal orang-orang jahil untuk kembali kudeta dan melawan Ali radhiyallahu taala anhu dengan isu menuntut darah Utsman yang terbunuh. Nah, Sita bin Zir'i ikut lagi dalam kelompok ini. Anehnya di fitnah yang sebelumnya dia termasuk yang termakan fitnah bahwa Utsman itu tidak adil, Utsman itu nepotisme bahwa Utsman itu begini begini sampai diperangi sampai dijatuhkan dari kekhilafahannya dan dibunuh oleh mereka alaihi minallah ma baik sekarang masuk kepada kelompok khawarij berikutnya yang memerangi Ali dengan isu menuntut darah Utsman gak terima mereka Utsman terbunuh nah, harus segera dipegang harus segera dihukum yang memerangi Uthman. Ya ajib ya subhanallah. Final ukul. Di mana akalnya? Kemarin kamu ikuti mereka memerangi Uthman. Sekarang kamu ikuti kelompok lain menuntut darahnya Uthman. lari. Dan begitu fitnah. Ikut bersama mereka. Nggak lama syidat tobat merasa bersalah bertobat berbenah diri kabar gembira lagi disebarkan dan ikut disebutkan bersama pasukan Ali radhiyallahu taala kemudian Khawarij semakin dahsyat seruan mereka untuk kudeta dan melawan Ali bin Abi Thalib keluar Syibr dari pasukan Ali gabung lagi bersama Khawarij dia pula Syibr bin Rib'i setelah Ali terbunuh radhiyallahu taala ketika Rawafid kaum Rafidah Syiah memerangi Husain ibn Ali hingga terbunuhnya beliau radhiyallahu taala anhuma Sibit ibn Rif'i ikut bersama pasukan yang memerangi Husain ibn Ali. Dari kemarin kamu di pasukannya Ali. Bapaknya Husain. Sekarang kamu ikut pasukan yang memerangi Husain bin Ali cucu Rasulullah SAW yang sangat dicintai Rasul SAW. Fitnah. Setelah itu keluar <clears throat> dari mereka ikut bersama orang-orang yang menuntut darah Hussein ibn Ali. Sehingga dia ikut bersuara, ikut meramaikan, ikut memprovokasi umat. Oh ini terbunuh Husain bin Ali kita nggak terima ini cucu Rasul anak Ali begini begini begini harus ditangkap para pembunuhnya para pemberontak yang menipu beliau ya <laughs> kemarin kamu memerangi Husain bin Ali bersama pasukan yang membunuh beliau sekarang kamu tuntut darahnya seperti Utsman tadi wahakada mukhaddil wahakada maftun ahli fitnah yatalawwal pergonta ganti warna ibro pelajaran nggak lama muncul Mukhtar ibn Abi Ubaid At-Taqabi ngaku nabi juga. Sidr Ibn Ribi asik. Wah, ini nabi baru ini. Ngaku nabi ini. Nah, dengan slogan-slogan, dengan uh, propaganda ya. Biasa propaganda kan begitu. Wah, fulan ini begini, begitu. Wanu uh, disebutkan keunggulannya beliau ingin menguasai kiroa tujuh, hafal sohihai, mungkin hafal kutubus sita, muridnya pulang-pulang, pulang-pulang, seratus ribuan nama seh mungkin dibawakan untuk merekomendasi siapa dia. Oh, hasil propaganda. Mukhtar bin Abu Ubaid muncul mengaku dirinya Nabi. Fitnah. Syidus ibn Rib'i asyik. Kembali tertipu ikut bersama Mukhtar ibn Nabi Ubaid mengikuti fitnahnya Gak lama kemudian dia ini itu mengaku tarojuk bertobat kepada Allah nah menyesal ikut bersama orang-orang yang memerangi Mukhtar ibn Nabi Ubaid Sidut Ibn Rib'i nah. Demikian contoh biografi seorang Sidif Ibn Rib'i Nasallallahu alaihi wasallam Yang semacam ini banyak orang-orang yang tidak bisa tegar di atas al-haq untuk buru-buru kalau dia diharapkan memperjuangkan dan membela al-haq membela ahlul haq di atas al-haq saja dia nggak bisa berdiri tegar berubah-berubah. Sebentar begini, sebentar ke sana, sebentar ke sini. perombang nah. ambing terus. Setiap muncul fitnah, setiap muncul bala propaganda suara begitu banyaknya fitnah ikhwan orang-orang semacam Sibir Ibn Ribi mudah terperdaya mudah termakan oleh fitnah apalagi di zaman seperti ini di masa Sibir belum ada namanya Facebook di masa Sibir Ibn Ribi belum ada Twitter belum ada blog apa apa namanya website nggak ada di masa itu sekarang masya Allah kamu di ujung dunia mana bisa ngikuti bisa buka kamu ikuti jejaring sosial ini ya Allah setiap orang entah siapa itu sudah fulan bin fulan abu fulan umum fulan nggak jelas sudah ikut berbicara, ikut andil sudah. Belum lagi komentator-komentator yang ada di bawahnya. Kamu tuh, masya Allah. Perkembangannya sekarang fulan begini, fulan begitu, anu ini begini itu. Kamu termakan. Kamu terbawa, terseret kepada fitnahnya. Kamu sadari atau tidak? Nanti ada cahaya begitu jelas, ada suara begitu jelas tentang al-haq Alhamdulillah. Kamu menyesal, iya anak salah, anak taroju, anak tobat, anak keliru. Terus kamu ke internet tapi muncul lagi suara fitnah lagi, subhat lain lagi, kamu terseret lagi. Jangan jadi sibet-sibet yang kedua.